ini tadi tolong dicatat judulnya inisialnya bid'ah seri 1. Ya. Ini tadi bid'ah seri 1, sekarang bid'ah seri 2. Nek bid'ah seri 1 le nyanyi kaya wong edan, gitu. Kalimat-kalimatnya yo dorano sing ngerti termasuk sing nyanyi. Saiki sing kedua sing lembut, sing kabeh Allah gampang iso memahami, iso melu. Nopo Mbak Yuli? Biasane Pak? Ya. Uh, Mbak Yuli, mriki Mbak Yuli, Mbak Yuli mriki. Selawatan nggih niki nggih. Jadi ben ora ora ora mengiso ngene iki tok selawatan ya iso, Melayu, dangdut ya iso, nembang ya iso, sing penting bid'ah kudu pinter. Amangke dijelaske bid'ah niku nopo. Salah satu contoh bid'ah, pelaku bid'ah yang pertama adalah Umar eh Abu Bakar As-Siddiq. Wong ket biyen ra ono khalifah kok. Kanjeng Nabi ke ya dudu khalifah kok tak gawe khalifah. Gila lah ora ora ono perintah Kanjeng Nabi to kon dadi khalifah kok Abu Bakar dadi khalifah niku bid'ah, nggih. Dadi eh khilafah. Khilafah itu khilafah itu bukan kekuasaan, khilafah itu adalah tugas kekhalifahan setiap manusia. Ini jailun fil ardi khalifah semua orang niku bid'ah, nggih. Aku iki ahli bid'ah, sak muntilan sak magelang ahli bid'ah kabeh, modiar kowe. Mlebu neraka kowe sesuk. Aku sing mimpin mlebu neraka. Nah, arep ngopo kowe? Ning tak sulap dadi swarga nggo kowe kabeh. Eh, Ibit A1 tadi, give me one reason. The shield and <laughs> and the maruto. <laughs> Wah seneng tenan kata maruto ya. Awas gue naik gawe ya, toko maruto, motor ya. <laughs> toko bakpia maruto. Oh jatuhku gue ya. ya, main dintuti kowe ning kono. Eh, saiki Mbak Yuli, Nopo Mbak Yuli? Nggih ya Robana, monggo Mbak Yuli radi ya maju meriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan sing kuampang mawon nggih. Niki cara Jawa ngertos napa mboten? Ya ngertos nggih. <laughs> Nggih, ngeten lagune. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Kene dereng nate pireng sakle nggih. Kene golek olange male. Ya Rabbana sarang-sarang sedaya. Ya Rob. jangkepi terus omong-omongan kali bapak-bapak nggih. Iki mau wis lagu barat wis selawat, awal mau ya wis selawat, terus sing durung ki lagu Jawa. Waduh moder iki, moder iki. Campur sari. Ya wis ra apa wis. Sapa sing gelem bapak-bapak ingkang beliau nggih? Eh tolong mikrofon satu, eh apa? Okay. Mr. Maruto. eh? Ayo apa pangin suka asil tuh. Almaruto minasil tuh wahuangen tuh kan gitu kan. Uh, campur sari nopo nggih Pak nggih? Dalam nopo anu menapa lagu ingkang pun pilih menapa? Kutosolo, Solo. Beres ya? dia Kanjeng. Yes manut aku. Oh manut aku. Monggo nyun sewu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya monggo ngengetaken dateng kula lan panjenengan sedaya kala wau kewajiban seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berkewajiban untuk ibadah sholat. Tadi sudah di apa? Sudah diberikan contoh sujud lalu ruko dan berdiri. ini kuda solo sakit atau mau selawat. Ya Rasulullah. Gampang ta? ya mangga. suarane pripun? Kados Cak Nun. Makin tak ngungkuli. Saya sangat Pak, ampun mundur mriki men kali kula. Jaluk mikrofonnya mam, mam kowe maju mam kowe kowe ngewangi rene mam ning kene karo bapak itu anu sak puteran tok dan ini nane ya buareng kabeh salat wengi Pak, Saya saiki salat wengi. Terus lima atau mau ditambah salat wengi. Dikarang lagu lagune. Salat wengi. Lu, apa itu malahan? Ya. Jenengan sih. Nah, nah nih, monggo jenengan sih terus ditututi nih gue. Ya Rasulullah karena adanya engkau wahai Muhammad maka aku kata Allah tidak akan menciptakan seluruh alam semesta dan isinya ini. Laulah para sedulur aja lali Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Sinten G. Humaidi. Bapak Humaidi Maruto Mambet. Salah dewe ngarang itu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Segera kita akan berdialog. Tapi ini sih aku njaluk dua hal. Iki aliran musik ini kamu jenenge campur sari kui gabungan antara Jawa karundang dut Nek dangdut niku gabungan antara Melayu dengan rock barat, nggih. Nah, sing gawe, sing rintis, sing berjasa merintis membangun fenomena musik campur sari niku Pak Mantos. Saya minta satu kali Al-Fatihah sebab Pak Mantos sudah beberapa tahun terakhir ini sakit. Oh sudah meninggal. Masya Allah. Karena bagiku tidak ada bedanya mati atau hidup. Karena Allah mengatakan orang-orang yang berjuang yang berjuang di jalanku jangan katakan mereka mati tidak mereka tidak mati mereka hidup di dalam rahmatku dan rizkiku ngono aku dibantah ono wae alasannya langsung pokoknya al-fatihah habisan ya. ila hadrotin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati akhuna mantos, yang berjasa, menggembirakan sangat banyak orang di Pulau Jawa sampai ke Suriname. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Seneng neng apik gitu. Oke, seneng neng ora apik. Neng bengi iki seneng bahagia tur apik, tur indah, tur insya Allah langsung ke Gusti Allah dadi berkaya awake dhewe sedaya. Dadi wong urip aja ming bener tok ning kudu apik, ora ming apik tok kudu endah nggih Pak nggih. indah tok ora apik lho nek indah ora bener wong wedok muda lah indah to mlaku ngarep pasar kae indah to ning lak ora apik tur ora bener dadi indah kuwi aja dilakoni nek ora bener-bener apik karo bener bener we nek wong Jawa ora ming bener ning pener coba kuwi ora ana basa ndi we ora ana pener sehingga kata ada banyak kata-kata dari bahasa Jawa menjadi bahasa Inggris, bahasa internasional. Misalnya ngamuk. Kuwi sak dunya ana ora ana wong ngamuk kejaba wong Jawa. Mulai kata amuk itu sudah masuk ke dalam kamus bahasa Inggris, amuk. Sing mereka perlu masukkan lagi itu nekat. Nek tekad ono bahasa Inggrisnya. Ning nek nekat angel. Gitu. Nekat kuwi ngeluwi kendel ta niku. Wis nekat wis. Wah wis nek tentara Amerika arep nyerbu rene, kuwi musuhe mung siji niku wae sing diwedani, nekat. Asing ah, nekat niku biasanya dudu tentara, Pak. Ora camat, ora bupati. Sing nekat niku sing ora duwe penggawean niki. Aja pisan-pisan dijak gelut nih Pak nggih. Ah, mesti nekat. Ah, lumayan iki. Ana wong kafir teko kene dijak gelut lumayan mlebu swarga iki sahid iki ngono. Jadi makanya tidak mungkin negara kita diserbu oleh pasukan militer asing. Tidak mungkin. Ora wani. Nek karo TNI wani, nek karo polisi wani, nek karo kere-kere ora wani. Ame anu modar. Akeh wani opo e, apa wae wani ya. Lah iya. Aku niku munggah gentengnya orang nganggo pengaman, munggah BTS orang nganggo pengaman ya toh malah nyelempit ke rokok nih kene iki sandalan jepit orang nganggu tali-tali orang nganggu nih caca kene numpak sepur nih dhuwur sepur loh wong 200 kok orang ora njur anora ora ya ngene iki ning dhuwur sepur ngene iki ya. coba ku nek ora wong Indonesia ora ono nekat aku ah, ora duwe penggawean jelas ora duwe penggawean wani rabi ah, nekat nekatan niku Anak ah, nek bangsa nekat niku bos. ora ana sing wani. Mulane Indonesia iki carane ngalahke kue ora nganggo perang, ning pusi diapusi pikiranmu, diapusi hatimu, diapusi perasaanmu. Mulane aja gampang kapusan. ketawal to wau. Aja gampang kapusan. Enten mboten lagu sing aja gampang kapusan enten, Pak. Dereng nggih. Pak Komedi janji akan bikin lagu Ojo Kapusan nonton nggih. Amin nggih. Asembuh ah, lagune piye manut aku. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dengan sangat Pak Camat dulu yang paling bertanggung jawab di wilayah kecamatan di sini. Saya mohon Pak Camat eh, sejauh ini sudah satu jam lebih kita nyanyi-nyanyi, ngobrol, menurut panjenengan harus bagaimana, malam ini targetnya apa, yang sudah kita bicarakan tadi adalah pokok e daerah kini apa jenenge? Salam. Sejucen Kecamatan Salam, pokok rakyat rakyate damai. Ora kerengan, ora bentrok, ora rasan-rasanan, nek ana barang sing beda dirembuk, nggih ora pokoknya ora pecah-pecah. Opo wae sing mecah masyarakat kuwi elek. Mbok nganggo ayato ning nek hasilnya mecah masyarakat elek. Ngoten nggih? Karena tujuan agama justru adalah ukhuwah antar manusia dan menyatu dengan Allah. Monggo Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Cak Nun, serta rombongan Kiai Kanjeng, yang saya hormati para sepuh bini sepuh, Bapak Kiai, dan seluruh yang rawuh yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Kulo betul bahasa Indonesia napa Jawa nggih? Jawa mawon nggih. Pun supe ini, alhamdulillah dari menika kita saged mirengaken pengawasan Cak Nur Cak Nun, Cak Nun nggih. Maksud kula Cak Nun. Cak Nun nggih. Nika alhamdulillah dalu menika Pengawasan yang dipunasta pun menika beto model ingkang benten dadi modelipun namung pun sami pun uh, eh, supados kita tetap uh, eh, napa tetap sakit takwa memelihara persatuan kesatuan wonten yang kecamatan Salam menika khususipun lan Kabupaten Magelang pada umumnya Alhamdulillah nilai-nilai yang dipun paringaken Cak Nun menika menika sae. Alhamdulillah nilai ingkang boten wonten perbedaan antarsipun setunggal uh, aliran, aliran sanesipun menika nilai-nilai baru bagi kangge kawula lan rencang-rencang menika termasuk nilai ingkang sae. Nilai menika dipetakan pemahaman engkang mendalam dados kata wau mbok menawi wonten sing ingkang nilai-nilai terlalu tinggi dalam penggunaan bahasa misalnya ini harus kita samakan kados to dulu ngaten kalau wau Cak Nur akan pilih uh, eh, nopo pemahaman kulo kalian Cak Nun menikah kayak kenyebut aku karo kowe. Kangge kulo niku tasih tasih dereng saged. Artosipun kula ngrumaosi sinaosa kala wau e, eh, napa segi pakaian, segi penampilan menika sae ning kelakuan kula menika termasuk kirang sae. Pitados mboten? Pak kelakuan kelakuane saya mboten? Mboten nggih. Kula rumaos mboten dados kala wau kula rumaos kelakuane ora apik kok nyebut kali Pak Pak Kiai Cak Nun nggih. Niki aku karo kowe niki termasuk kanggene kula nilai-nilai yang sangat baru kula dereng sakit dereng sakit ngecai namun secara umum nilai itu bagus artinya kemudian nilai-nilai yang lainnya yang diberikan Cak Nun ini adalah uh, tentang eh, pemahaman-pemahaman uh, pemahaman -pemahaman. ini terkait ini memang masyarakat yang pemahamannya karena Islam itu kan alirannya banyak sekali. Saking banyaknya ada yang alirannya dari Pak yang ada yang mengaku nabi. Pernah toh dengar? Pernah toh Pak Nabi Musadek? Pernah dengar? Punati Mireng. Ah, aliran sinten sinten nah niki uh, dengan pengajian-pengajian masaman ini saya berharap semua pemahaman yang berbeda penilaian penilaian terhadap nilai-nilai agama yang beda dapat menyatu karena Cak Nun ini membawa pencerahan yang baik bagi kita semuanya. Setuju nggih? Nggih. Nah, terus sama-sama pun pengawasan meniko eh, kita terbuka hatinya. Terbuka hati ini jadi tiang langkung kalau contoh agen, kalau selaku sing dipun pasrai eh, dados napa gih kepala suku wonten kesalam menika menika tanggal jawabe wonten akhirat langung kathah napa langung sedhik timbang jenengan langung kathah nggih kula niku limungal Pak Kiai limungal Pak Kiai nyun saya Pak Nur nika nek kelakuane mboten apik teng donya sok teng akhirat niku rupane luwih elek timbang kewan leres mboten ah mula kula kersane sae jeneng men rupane jeneng men rupane sae niku Kulo ngawas kalian bapak-bapak kiai termasuk Cak Nun. Dados kulo tetap menghormati Cak Nun menika walaupun beliau mengatakan ora oh, sah menghormati penting aku ro kowe lah menika rada wedi Pak Cak Nun kelasipun kelas kelas nopo nggih? Boten kelas kakap. Beliau menika sampun kalian para presiden presiden Republik Indonesia sampun saged kula ini menopo ping cepete. Lah, kok wani wani nih Lah terus ting ting dalu menika kula matur nuwun sanget dumateng Cak Nun pun paringi masyarakat pencerahan terhadap nilai-nilai agama yang mestinya sudah ada tapi dengan dibuka dengan wawasan-wawasan yang penjenengan aturaken masyarakat semakin terbuka. Donge ajeng gelut perbedaan, donge ajeng padu perbedaan. Alhamdulillah wonten pengawasan dalu menika kita ndonga mugi-mugi masyarakat salam akur nggih. Ayam tentrem kalian kata rezeki ini, Amin. si Sinaosa dengan camate dari mesti mandi nggih. Nggih. Mandi mboten? Mandi alhamdulillah. Ngaten cak nun mangke pengawasan ini tak terlasen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng aku Pak Camat seneng tenan. Nek umpama nggih seragam ngoten niku pinten nggih biyen. Saya itu saya nih Pak. Saya itu saya nih gue. Karena gue biar terharu. <laughs> Tapi terima kasih. Gini, kalaupun harus ada kelas-kelas Pak Camat, itu ngene wae. Sing dhuwur dhewe iki wong sing menomorsatukan Allah dhuwur dhewe. Berarti nek Allah ya Kanjeng Nabi barang. Nomor loro wong sing menomorsatukan ngelmu. Urung karuan saka Allah ning pokoke nek ngelmu dheke tenanan. Nomor telu wong sing mau nomor satu kan dudeng kekuatan kadegdayan. Nomor papat wong sing menomor satukan harta benda. Atiku kejaman semono sadurunge aji Soko teko merene kuwi wong penduduk Pulau Jawa iki wis menomorsatukan orang yang rohaniah, orang yang sing paling dhuwur dhewe niku wong sing sing ora kedunyan lah. Niku dhuwur dhewe, nomor loro wong sing menomor satukan ilmu, nomor telu wong sing menomor satukan kekuatan, nomor papat sing menomor satukan harta benda. Kalau kayak contoh, Islam niku sampun sudah dibawa ke Indonesia abad 8 tapi sing gowo wong pedagang, saudagar. Mulane dora diterima. Dora percaya. Wong sing gowo wong nomor papat kok. Ning gandeng abad telulas, rolas, telulas, empat belas sing nggawa poro wali, orang yang menomorsatukan Allah, yang berani meniat apa namanya menomorduakan dunia, maka wong sak pulau Jawa, sak Indonesia melu Islam kabeh mergo percaya karo wong sing nomor siji niku wau. Jadi ora peduli kue tukang ojek, ora peduli kue tani, ora peduli kowe ming dodol kelontong, ora peduli kowe sopir, ora peduli kowe camat, ora peduli presiden, ora peduli kiai sapa wae. Angger menomor satu kan Allah dalam hidupnya dialah orang yang paling tinggi derajatnya. Ngatan kira-kira. Nah saat ini gari niku dadekke ukuran. Durung mesti Pak Kiai niko menomor satukan Allah. Pak Camat ngerti toh? Nah, belum tentu urung karuan wong sing saat ini misalnya perusahaan gede Java niki nggih Upamane nggih niki perusahaan bakpia niki misalnya nggih. Niku le iso maju niku apa mergo Gusti Allah ngabulke dungane direkture, manajere apa janjane sing dikabulke iki ana bocah ming kamar mandi, poming satpam, pomeng karyawan cilik ning atine menomorsatukan Allah kuwi sing dikabulke sing marake perusahaan iki gedhe iso Ah, mulane aja dumeh jare wong Jawa, mulane ayo ndelok wong ora mergo jabatane, ora mergo hartane, ora mergo pintere, ora mergo duk denge, ning mergo atine kuwi bertauhid ilallah apa tidak. Niku nek ajeng kelas-kelasan. Nah kula niki teko mriki niki mboten ajeng mboten ajeng ngejok-ngejokke awak kula, kula niki malah ngeten Jenengan ora percaya aku kira apa-apa. Sing penting jenengan percaya karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Nek aku ngono ora penting. Aku kira penting. Ngoten lho. Nah, bab keliru ngundang Cak Nun dadi Cak Nur pun biasa. Kula niki tau dinesoni wong Pak Camat. kulo niku ten stasiun Ujung Pandang, eh ten termin apa ten bandara Ujung Pandang niku diparani wong. Diparani nesu nih kok. Saudara itu sekuler, itu bisa kafir. Bingung loh, ini ada apa ini? Pemikiran-pemikiran Bapak itu menyesatkan masyarakat. Ini ada apa? Aku bingung. Terus dia eh, melaku nanggon tasin jupuk neng jero tasin dijupuk majalah jur ditok ini loh pikiran-pikiran saudara Ini sing dimaksud Cak Nur aku dudu sing nulis kuwi ya. Nang aku sing dinesoni. Nyenengke to niku. Oh itu Cak Nur bukan saya. Ngono. Loh, Bapak siapa? Saya Cak Nun. R kali N niku beda. Ning jero ana meneh begitu aku munggah pesawat, kuwi ana wong karo nggawa tas nduting Cak Nur ya. Eh, ngono tok aku arep bantah mesake, Arab ora tak bantah piye, wis melaku meneh munggah apa niko, telundakan pesawat niko. jek anu Cak Nur kan. Wes melbu pesawat gula mengingatkan ngeten tok kula. Begitu nyalake barang jur lungguh, wis do lungguh kabeh ngadeg dhek. Cak Nur kan. Isih ngono kuwi. Aku ya mengene meneh. Terus dhek meyakinkan M Hanur Khalis Majid kan. Lah, mate aku. Ya wes, rapopo. Neng kuwi terhormat. Aku tahu kalau Mbak Fian ini bang pesawat ten Mataram, Mataram niku ten Lombok mereka. Ono ibu belum melunggu kalian Mbak Fia terus mereka nonton ibu-ibu bisik-bisik karo guyu kiki aneh kok. Jur begitu mudun pesawat leren mendarat, mudun ibu ini nyedai Mbak Fia. Mbak itu suaminya ya? Iya. Mus Mulyadi ya? Nah, dia. aku ya wis aku ya wis ora apa-apa ngono. Wis arep piye ya to. Ning itu belum seberapa. Si lumayan Mas di suarane penak kok. Dewi murni persembahkan. Apa itu suaranya? Suatu hari kulo rekaman ten Jakarta, kulo manggen ten Kelapa Gading kali Mbak Novia niki. Jam 4 esuk bali saka studio ten Mbak Novia ten Kelapa Gading omah sewan niku. Untuk taksi sing elek banget. Dadi nggon joke mburun niku teles, nisore ya ngecembeng nika sing nyupir taksi niku ya ngawur, gludak gua gludak. Terus sing ngawal kula kanca kula niku nesu, "Kamu itu yang nyopir yang bener." Sudah taksinya basah semua, nyopirnya ngawur. Kamu tahu siapa yang kamu bawa ini? Tahu, ngono supire. Siapa? Caca Handika. Ah tekan kuna aku wis ora iso astagfirullah subhanallah aku wis langsung asu ngene aku. Wis piye? Ayo kebangetan ya ngono wis cacah handika aku alah jan. Seprono seprene bolaku iki ming padha karo cacah handika ya wis ora Wis. Wis oke. Nanti kita bicara lagi, Pak Pak Camat terima kasih. Saya dukung kalau ada masalah apa-apa di sini yang menimbulkan bentrok, kita kontak-kontakan, Pak. Tapi tolong dirembuk nih ana apa-apa langsung mengundang sesepuh-sesepuh, kiai-kiai, bapak-bapak sapa wae dirembuk ning kantor kecamatan. Ojo nganti masyarakat bentrok. Apa saja yang menimbulkan bentrok harus diberantas. Mas yo teko ngaku nabi, Ning nek marake masyarakat bentrok kuwi elek. Jadi yang disebut beliau tadi Nabi Musa Dek. Niku kula pun ketemu. Kula niki penggaweane menemani orang-orang yang galau. Jadi wong nek wis arep ketangkep KPK mesti tenggen kula. Wong nek wis mulai ketangkep tersangka langsung ten omah kula niku daftare pun sak mbrek niku. Jadi kasus nopo mawon niku nangger wis mulai ketangkep KPK konangan itu terus langsung ten Jogja mriki. Nyun sewu presiden PKS niko ditangkep njur dua hari kemudian kabinet PKS Jawa, Bali, Lampung 30 orang semua ke Kadipiro tenggen kula. Mbuh karepe piye rumasane njur aku iso ke KPK wong sing ngongkoni malah aku ya ngono sing dorong dari belakang niku malah kula. Kula niki ngewangi KPK entek-entekan termasuk mentraining anak-anak muda yang menjadi penyidik. Rumah samu gampang bahwa saiki misalnya kue anggota KPK. Kue kudu nangkep Pak Bupati Magelang, apa ora kue. Uto kudu nangkep Pak Yai sing ternyata kena suap umpamanya. apa ora kue, Pekewoh ora. Maka seorang penyidik KPK yang harus nangkap, harus menyelidiki, harus punya mental baja harus punya kekuatan seperti militer maka kita latih di Kopassus. Jadi saya sama Kopassus melatih anak-anak KPK itu. no, jadi aku ya cedak KPK, ya cedak sing ditangkap KPK. Ngerti lho, Pak. Mergo aku iki menungso, kabeh menungso tak kancani. Nek ono copet tidak idak aku sing belani ora berarti aku bener kele nyopet ning aku mbelani menungso ora entuk kok idak-idak kaya ngono kuwi ayo dihukum le nyopet ning ora kok hina kemanusiaan yang nggih mboten nah ngoten ceritane nah musadek niku kula parani kula tenggen jadi di Polda Metro Jaya waktu itu ada tahanan Antasari, ada Al Amin Niko Nasution, ada bupati-bupati dari Sumatera, dari Sulawesi, sing sing tersangka-tersangka terus enten malaikat jenenge Lia Aminuddin. Malaikat Jibril. Jadi begitu saya datang tuh polisi sing jogo Polda Metro Jaya suweneng banget cak sip cak sampean rene apa oh? Ah, saya ini meskipun polisi rendahan, anak asuh saya itu ada malaikatnya, ada nabinya. Menunggui. Loh, siapa malaikatnya? E? Lah, Bulia, Lia Aminuddin. Terus nabi nih, Musadek. Nah, terus kula lak ngoten niku kula kancane kabeh ana sing bar mateni wong, ana sing bar mateni wong rotuane, ana sing bar ngobong apa. Wis pokoke kula kancani, kula jak omong-omongan kabeh. Kabeh kuwi wae Gusti Allah. Ayo dikancani ben kuat nanggung kesalahane. Nggih mboten? Nah, musadek kula rangkul ngeten iki. Wong endi cendik nek mlaku ngeten iki? Nah, ngeten tak rangkul. Pak Musadek sampean niku lurus salah ya ngono. Apa aja apa aja? Nomor siji, jenengan nek melaku ojo kebanteren. Soale umat ki dimik-dimik le melaku pikirane nek jenengan kebanteren mesake ora iso nututi jenengan malah ditangkap kaya ngene iki. Ngoten iyo Cak. Iya. Kudu biqadri ukulihim. jadi kudu nek ngomong karo wong disesuaikan dengan kadar orang yang di depannya. lanjut jenengan iki kebanteran. Terus manduk-manduk. Terus nomor loro salah sampean niku kula kandhani ini pun aja kondo-kondo sapa-sapa nggih. Nek jenengan nabi ki aja kondo-kondo. Aku iki nabi ki mbiyen ra kondo. Kula niku pun suwe nabi ning aku meneng mawon. Jenengan malah kondo-kondo ditangkep sampean. Guyon, tapi jadi dek guyu ngaten iki cekikian. Dadi nabi kok kondo-kondo. Oh kondo nek dadi nabi niku sing penting ngajari apik. Perkara jenengan niku nabiullah niku urusan jenengan kali Allah. Biar Allah nanti yang mengumumkan sampean dhewe aja ngumumno, aku iki meneng ae ket piyen ya ngono. no Ya tapi kan Cak Nun kan nanti yang saya minta dengan sangat untuk menjadi pembela dan saksi yang meringankan saya. Saya bilang, oh siap, tidak masalah saya akan bela semua. Terus tenan aku janji belani dia dan pengadilan. Terus ditelepon. Cak jadi ya? Sebentar Pak Nabi yang ngono, sebentar. Gini loh, saya kasih tahu ya, kalau manusia biasa itu khalifah, maka dia punya sertifikat namanya khilafah. Kalau para wali, para aulia itu orang-orang yang disucikan di bawah nabi, yang mendapat sertifikat namanya walayah. Gitu ya. Nek para nabi kuwi duwe sertifikat saka Allah jenenge nubuah. Nah, di antara nabi-nabi ratusan ribu ini ada beberapa puluh nabi yang dirasulkan oleh Allah dengan sertifikat risalah. Nah, untuk bela nabi kudu rasul. Nah saya sedang nunggu risalah saya, ndak datang datang. Jadi kepaksa durung iso mbelani sampean aku. Lah risalahe tak ententeni gak teko-teko ya ngono. Kurang ajar sampean cak. mulai mulane sampai sing hati-hati. Kita sesama nabi harus saling merahasiakan. Jangan sih loh ya, iki aku ora njur ngomong iki guguyon lho ya, aja njur wah MH mengaku nabi ndasmu. Nabi ndasmu. Ya ora, mosok wong ora ngerti guyon. Nek wong Jawa lak guyon to. Wong saiki wong kula niku duwe kanca sing sikile ngeten iki. Ngeten iki sikile cenceng siji niku kowe rasa mlebu Islam lho kowe ngono. Lho kok ora piye cak? Pancen aku Katolik ning mlebu Islam mosok ora entuk. Ora entuk ah, ngono. Kok ora entuk? Aku ngentek-enteki masjid. Ngentek-enteki masjid piye? Aku nek nek nek rokok ora apa-apa, anak wis mulang ngene iki sikilmu ngene. Iku ngene iku bar kuwi kowe ta, lungguh nge ngene kowe. Antek mejite wis Katolik wae kowe ah, ngono. <laughs> Jan usung nggih. Lho menungsa nek rasa guyon dadi kewan wae. Masa uang rasa guyon ngoten nggih? Oke, sak lagu meneh, sak lagu meneh bar kuwi kita omong-omongan sama beliau-beliau semua kita cari Pak, apa yang kira-kira bisa menjadi sumber terganggunya persatuan dan kesatuan di wilayah Salam, Muntilan dan Sucen utamanya. Gitu ya kita cari opo wae tadi ojo nganti dadi geni nek iso mawone wis di konangi iso di dem ngoten nggih. Bismillah. Saiki satu nomor dulu atau dua nomor deh. Satu Mas Imam, dua Mbak Novia. Nyaman Novia nggih. Perjanjian sik niki jam pinten Mbak Novia? 11. Nganti jam rolas kuat. Saestu. orang kebelet nguyuh. Padha kula nggih. Turun nguyuh buah rono niku gua. Ah, malam nggo wis ora apa rapopo wis anyang anyangan gampang carane drijimu talenono merang niku bid'ah niku syirik ngoten to ming naleni driji nganggo merang lho syirik saiki iki lho nek kula niku mboten tau ten dokter ngantos sakniki kula niki alhamdulillah Gusti Allah ngekek rahmat kula urung tau lara urung tau gledak urung tahu ora melaku ini iki terus kula pun swidak siji tahun munggah urung tahu loro gamer mergo merang niku wau jadi nek misalnya aku ngelundasku misalnya ngelu barang ngopo kowe le ngono aku wis ilang ngelune ngoten nek kula itu kan manusia punya irodah irodahnya dari Allah kita mohon sama Allah melalui irodah itu terus Allah menyembuhkan entuk orang. Wong wuto iki ketatap cagak njur me njur ketok ya iso to Pak ya. Ya ora masalah to. Apa sing bener ming dokter to, Wong ora ngopo-ngopo mari ya iso to Bu. Ya Bu. Kesembuhan milik dokter, milik dukun atau milik Allah? Milik Allah sing penting mbuh nganggo merang, jadi nek kudu ngising ngene iki Bu. Nggih mboten nggih, nggih mboten Bu. Tenan nek kowe kudu ngising ngene iki njur ora sida ngising, ditunda. Kelenek kelenek ndak semua iki ora ana cara ya, nek ngono ngene iki ya. Bismillah muga-muga Mengko ya le ya. ya, metune ya le ya, sabar ya le ngoten Si pengajian ya le. Jadi semua syirik tidak syirik, muslim tidak muslim letaknya di dalam hati di niat kita. Di orang ngerti kue wangi muslim apa ora, Muslim ini kene hati ini. Orang ngerti kue iki wong iki kafir apa ora, mergo kafir ya ana ning jero atine. Apa nek wong sembayang mesti muslim? Nek ngapusi pura-pura iso ta? Seperti senokor kronya pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Banyak orang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Banyak wanita pakai jilbab untuk merusak Islam. Dan seterusnya. Oke, orang tak tahu Mam lagu apa, Mam? perjuangan dan doa. Waduh. Wah. Anu cak, niki kali uh, sudah lama mboten kepanggil rincang nyanyi nih kali Mas Ridwan Irama. Yes. Ponaan kedua niku. Oh, ini maksudnya nih ponaan Roma Irama. Oke. <laughs> Okay. Gitu? Iki. Nih, niki ponaan si Jin niko misan, oh, misan Oh misan, iki. Ini ngurung diakoni karo ngomong irama nih. Tepuk tangan untuk untuk beliau. Ya, sip. Monggo, monggo. Rakit-rakit ke hulu Tepuk tangan untuk Ridwan Hirako Sakit-sakit dah perlu, Susah-susah dah perlu, Baru kemudian Bersenang-senang Pahit rasanya empedu Sus sing siji. Nek wong loro ya lagune loro no. Siji menes sing rada halus. Sesuai dengan karaktermu yang penuh kelembutan. Maksudnya kalau penuh kelembutan rawani rabi. <laughs> Soalnya lembut terus. <laughs> Lelembut. Uh, <laughs> sing alus apa ya dangdut ning rada alus sing rada. Eh? Ya wis gelandangan ae wis gelandangan sesuai dengan hadirin yang depan-depan ini. Nggih gelandangan. Ya.